Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kaidah yang berbunyi la ta'alluqa linniyati bil lisan. La ta'alluqa linniyati bil lisan yang artinya tidak ada hubungan antara niat dengan lisan. Tidak ada hubungan antara niat dengan lisan. Ini kaidah e, dinukil dari perkataan al-Imam Ibn Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Iwasatu Al-Lahafan juga bisa dilihat dalam kitab Alamul Muwaki'in kemudian Zadul Ma'ad ya dan e, Tuhfatul Maudud dan kitab Ar-Ruh juga bisa dilihat di kitab al-Imam e, Syekhul Islam Taimiyah taala di kitab Majmu' Al-Fatawa juga bisa dilihat di kitab Al-Furu' Ibn Muflih juga Imam Suyuti dan Al-Ashbah wan Nadhahir eh, wan Nadhair dan e, seterusnya. E, kaidah ini sekali lagi berbunyi la ta'alluqa niyyati bil lisan. La ta'alluqa niyyati bil lisan. Bahwa niat tidak ada hubungannya dengan lisan. E, apa penjelasan dari kaidah ini? Kaidah ini menunjukkan bahwa tempat dari niat adalah hati. Ya. Jadi karena niat adalah qasd, tujuan, maksud. Tujuan dan maksud adalah tempatnya dalam hati. Oleh karena itu, ulama berkata, "Waqad ittafaqal ulama ala anna mahalla niyyati al-qalb." Ulama semua sepakat bahwa tempat niat itu di mana? Di hati. Ya. Lianna haqiqataha al-qasd. Karena hakikat daripada niat apa? Hakikat daripada niat adalah al-qasdu. Hakikat daripada niat adalah al-qasd. Al-qasd artinya tujuan, maksud. Dan tujuan dan maksud tempatnya di mana? Tempatnya dalam uh, hati. Ya, wa mahallu al-qasdi al-qalbu. Wa, wa mahallu al-qasdi al-qalbu. Perlu diketahui sebelum kita bahas tentang masalah ini eh, saya akan berbicara tentang perbedaan atau perselisihan ulama tentang masalah ini ya. Eh, al-ulama muttafiquna ala anna al-jahra bin niyyati ghairu mashru' واختلفوا في حكم التلفظ بها سرا على قولين ya ulama bersepakat bahwa menjaharkan niat menjaharkan niat ini ghairu masyru' tidak disyariatkan ya jadi talaffuz bin niat ada dua dengan jahar dan dengan sir melafalkan niat bisa dilakukan dengan jahar artinya dengan suara keras yang kedua dengan sir dengan jahar ulama sepakat tidak disyariatkan <clears throat> dengan jahar ulama sepakat tidak disyariatkan. Adapun dengan sirran, dengan sir, maka terjadi perbedaan dalam masalah ini di kalangan ulama dengan dua pendapat. Ya, dua pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat ini adalah didukung oleh pendapat e, dari mazhab Hanafiyah, kemudian Syafi'iyah, yakni pendapatnya adalah al-istihbab. Pendapatnya istihbab. Disunahkan bagi seseorang yang ingin melakukan ibadah melafazkan niat dengan sir. Ya. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua adalah adamul istihbab. Adamu al-istihbab, tidak disunahkan. Ya. Ini pendapatnya uh, Malikiyah dan qaulun atau wajhun indal Hanabilah. Satu sisi dari mazhab uh, eh, Hambali. Sekali lagi, pendapat yang pertama melafalkan niat dengan sir ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah e, dia itu istihbab. Yang kedua, ada mulai istihbab, tidak disunahkan. Ya. Dan Al-Imam Ibn taala kemudian Al-Imam Al-Qayyim taala berpendapat bahwa at-talaffuz bin niyah adalah bid'ah sawa'un kana sirran am jahran baik itu dengan sir atau dengan jahar baik dengan baik apakah itu dengan sir ataupun dengan jahar sekali lagi baik dengan secara sir atau dengan suara keras ya dan bisa dilihat masalah-masalah ini dalam kitab-kitab mazahib ya tentang masalah at lafuz bi an-niyat melafatkan niat. E, tetapi kalau kita melihat ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apakah melafatkan niat atau tidak? Ya, dalam masalah ibadah, tentunya tidak melafazkannya, baik itu jahar ataupun sir, baik itu jahar ataupun sir, ya. Dan sebaik-baik kita adalah mengikuti sunnah Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam tanpa menambah dan tanpa mengurangi. Tanpa menambah dan tanpa mengurangi. Baik. Sekali lagi bahwa ulama masalah dalam masalah niat telah sepakat mahalluha adalah al-qalb, tempatnya dalam hati. Sekali lagi bahwa niat tempatnya apakah di lisan atau di hati? Di hati. Karena apa? Karena niat, hakikat daripada niat adalah qasid Tujuan, maksud. Ya. Seseorang menghendaki atau menginginkan sesuatu, ingin melakukan sesuatu. Dia ingin makan, ingin tidur. Itu sudah ada tujuan dan niat yang dia, dia sembunyikan di hati. Oleh karena itu ulama bilang bahwa hakikat daripada eh, niat adalah al qasid dan qasid tempatnya dalam hati. qasid tempatnya dalam hati. Oleh karena itu, ada tiga masalah, tiga perkara ya, yang perlu kita perhatikan yang disebut oleh para ulama ya. yang dalam kitab Majmu' Fatawa bisa dilihat juga dalam kitab Al-Asbahu wan Nawair Al-Imam Suyuti bisa dilihat bahwa e, masalah ini mencakup tiga perkara ya. Perkara yang pertama أنه لا يكفي التلفظ باللسان دون نية القلب فلو تكلم إنسان بلسانه ولم ينوي بقلبه لم يجزئه ذلك ya bahwasanya tidak cukup melafazkan dengan lisan kalau tidak ada niat hati ya karena kalau seseorang berbicara dengan lisannya melafazkan sesuatu dengan lisan tapi tidak ada niatan hati tidak ada niatan hati maka tidak sah ya seseorang ingin sholat misalkan ambillah sholat sunnah fajar dia tidak ada niatan dalam hati mau sholat sunnah fajar tidak ada niatan dalam hati mau sholat sunnah fajar dia ucapkan ya saya niat sholat sunnah fajar dua rakaat karena Allah. Allah Akbar misalkan. Dengan lisannya. Tapi hatinya tidak ada maksud untuk niat sholat sunnah itu. Maka tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya. Karena inti daripada sah dan tidaknya dalam masalah niat. Masalah niat. Ini yang pertama. Asani yang kedua annahu la yushtaratu maniyatil qalb at-talaffuz. Syarat yang kedua adalah tidak disyaratkan tidak disyaratkan melafazkan melafazkan niat ya ketika kita menginginkan mengamalkan sesuatu. Sekali lagi, annahu la yushtaratu ma'niyatil qalbi talaffuzun. Tidak disyaratkan bersama niat hati lafaz. Ya. Sekali lagi bahwa lafaz bukan merupakan syarat. Bukan merupakan syarat. Lafaz bukan merupakan syarat niat yang ada dalam hati. Sekali lagi ya, bahwa syarat bukan merupakan syarat tentang niat al-qalb, tentang niat yang ada dalam hati. Falau nawa biqalbihi sahhat niyatuhu. Apabila seseorang berniat dalam hatinya, maka sah niatnya. Walau lam yatakallam bilisanihi. Walaupun dia tidak melafalkannya dengan lisannya. Walaupun dia tidak melafalkannya dengan lisannya. Seperti nanti ada orang keluar dia eh, di waktunya dia keluarkan harta dia berikan kepada orang miskin dia berikan kepada orang miskin niatnya dalam hati bahwa dia dengan hal itu ingin mengeluarkan zakatnya sah tidak zakatnya sah zakatnya ini kata ulama zakatnya sah walaupun dia tidak melafazkan dalam dengan lisannya ya kemudian yang ketiga yang ketiga أنه إذا خالف اللفظ النية فالعبرة بما نوى بقلبه لا بما تكلم بلسانه ini kata ulama, ada masalah yang ketiga ini. Seandainya lafaz, ucapan, itu menyelisihi apa yang ada dalam niatnya. Apa yang diambil? Yang diambil adalah atau ibrahnya dengan apa yang ada di hatinya daripada niat tersebut, bukan dengan apa yang dia lafazkan. Bukan dengan apa yang dia lafazkan. Sekali lagi yang ketiga ini, kalau terjadi ikhtilaf, ya, perselisihan antara lafaz dan niat antara lafaz dan niat mana yang diambil ibrahnya dilihat dari mana ibrahnya niatnya bukan lafaznya ibrahnya niatnya dan bukan lafaznya dan ini dalam banyak hal dalam banyak perkara ya dalam banyak perkara dan Allah Subhanahu wa taala melihat hati manusia dan banyak perkara ya Baik. Jadi, dia lagi ikhwati fillah rahimani Allah bahwa ulama telah sepakat tempat daripada niat di mana? Di hati. Kenapa tempat daripada niat di hati? Hakikat daripada niat adalah al-qasid. Qasid maksud tujuan, keinginan. Ya, kehendak. Maksud di dalam maksud di dalamnya seperti itu. Dan maksud itu adanya di mana? Adanya di hati, bukan di lisan. Ya. Bisa jadi seseorang melakukan sesuatu tanpa melafalkan, Karena ada apa? Ada maksud. Nah ini. Oleh karena itu, dibangun di atas hal ini, kita mengetahui tiga perkara yang tadi barusan disebut. Yang pertama, bahwa talafud bilisan ya itu tidak cukup kalau ad, tidak atau, kalau ad, tanpa e, niatan dalam hati ya yang kedua tidak ada syarat melafatkan niat ya tidak ada syarat melafatkan niat kalau seseorang niatkan dengan hatinya maka niat eh, niatnya dia sah. Berniat dalam hatinya maka niatnya sah walaupun tidak berbicara dengan lisannya. Yang ketiga, kalau lafaz dan niat bertentangan maka yang diambil adalah yang ada dalam hatinya berupa niat tersebut. Nah, Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh, kita akan memasuki tentang dalil-dalil dari kaidah ini. Dalil dari kaidah ini. <clears throat> dalil yang pertama adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam bersabda man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun hadis ini sahih ya sekali lagi kita berbicara tentang kaidah la ta'alluqa linniyati bilisan. Tidak ada hubungan antara niat dengan lisan. Ya. Baik. Hadis yang pertama yang barusan kita baca, Rasul bersabda, siapa orangnya yang melakukan perbuatan ihdath, perbuatan baru dalam agama, dalam urusan agama, bukan dalam urusan dunia. Dalam urusan agama. Ya, Rasul SAW berkata, fi amrina hadha. Siapa orangnya yang melakukan perbuatan baru dalam perkara kami? Ma laisa fihi yang tidak ada contohnya pada perkara tersebut. Ya. Fahuwa raddun, maka tertolak. Baik. Sisi pendalilan dari hadis yang mulia ini adalah ulama berkata, "Anna talaffudha بالنية ليس من أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أصحابه فلم ينقل عن أحد منهم أنه تلفظ بها مع توافر الهمم والدواعي على نقله فيكون مردودا فيكون مردودا Sisi pendalilan dari hadis yang mulia ini bahwa melafazkan niat melafazkan niat bukan dari perkara yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dari para sahabatnya dan bukan dari para sahabatnya. Falam yunqal an ahadin minhum annahu talaffaza biha. Tidak ternukilkan dari salah satu pun dari kalangan sahabat bahwa ia melafazkan niatnya ma'atawafuril himami wad ala naqlihi padahal semangat untuk menukil tentang permasalahan agama ya dari mereka itu ada tetapi tidak ada nukilan dari pun dari kalangan sahabat yang kita jumpai maka hal tersebut adalah mardud ya fayakunu mardudan fayakunu mardudan maka hal itu ter tertolak maka hal itu ter tertolak kemudian hadis yang kedua hadis yang kedua sekali lagi ya e, dalilnya adalah sabda Rasul e, sallallahu alaihi wa alihi wasallam man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun siapa orangnya yang melakukan perkara yang baru dalam urusan kami maka tertolak yang tidak ada contohnya maka tertolak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah utusan Allah dan tidak ada mencontohkan melafazkan niat begitu juga muridnya Rasulullah SAW manusia yang terbaik yang Allah langsung berbicara kepada mereka turunkan ayatnya kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah Allah langsung berbicara tentang para sahabat, Kalian adalah sebaik-baik umat. Ya, dikeluarkan untuk manusia beramar beramar ma'ruf nahi mungkar dan kalian adalah eh, orang-orang yang beriman kepada Allah. Langsung Allah turunkan kepada mereka. Muridnya Rasul SAW tidak ada ternukilkan satupun dari mereka yang melafalkan niat dalam masalah ibadah. Ya. Oleh karena itu, Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam ketika berkata demikian bersabda demikian tidak ada baik kita melainkan sami'na wa ta'na kita dengar dan kita taat sekali lagi Rasul bersabda man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawarat Setiap orang melakukan perbuatan yang baru yang tidak ada contoh dari kami maka tertolak dan tidak ada contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam juga tidak ada contoh dari para sahabatnya bahwa Rasulullah SAW melafalkan niat <clears throat> melafalkan niat karena niat mahalluhal qalb niat tempatnya dalam hati yang kedua yang kedua hadis Aisyah radhiyallahu <clears throat> anha qalat hadis Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين أو بالحمد لله رب العالمين بالحمد لله رب العالمين dan eh, على الحكاية نعم حديث nah الإمام مسلم oleh Imam Muslim dalam kitab salat bab ma yujma sifat as-salat ya Eh, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kata Aisyah radhiyallahu anha membuka solatnya dengan takbir. Maksudnya adalah takbiratul ihram dan membuka kiroahnya dengan rabbil alamin. Ya. rabbil alamin. Yani dengan baca surah Al-Fatihah. Ya. Dan disirkan bacaan basmalahnya. Sekali lagi, hadis Aisyah radhiyallahu anha ia menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wa alihi wasallam yastaftihu as-salata bitakbir. Ini syahidnya. Membuka salat dengan takbir. Tidak ada keterangan Rasul melafazkan niat. Kalau ada keterangan, tentunya ternukil kepada kita. Tetapi niat ada tidak? Niat ada tentunya. Tidak sah bagi siapapun yang melakukan sholat tanpa niat tidak sah. Tetapi permasalahan yang sedang kita bahas di sini adalah masalah melafalkan atau tidak melafalkan niat. Nah, dalam hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah, istri Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam. Istri beliau, istri yang mulia di mana beliau menerangkan bahwa Nabi atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuka solatnya dengan takbir, dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, masuk solat, ya. Dan tidak ada keterangan Rasulullah SAW melafazkan niat. Oleh karena itu, maka tidak disyariatkan melafazkan niat. Dalam masalah ini sekali lagi dalam mukaddimah tadi saya menyampaikan perkataan ulama bahwa melafatkan niat ada dua dengan keras dan dengan sir dengan pelan yang keras sepakat ulama mengatakan tidak disyariatkan dengan sir ada dua pendapat pendapat yang pertama mengatakan istihbab Pendapat yang kedua mengatakan tidak istihbab. Dan yang rajih adalah pendapat yang kedua yang mengatakan tidak disunnahkan Ya. Karena tidak ada contoh dari Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak ada contoh dari Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Hadis tadi hadis Aisyah radhiyallahu anha, kemudian juga hadis Aisyah pula. Yang kedua yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Baik. Dan diperkenankan bagi siapapun untuk mengambil salah satu pendapat ulama yang rojih tentunya, yang kuat. Ya, dengan tidak mengurangi rasa hormat kita dari perbedaan yang ada di antara para ulama. Ya. Dari perbedaan yang ada di antara para ulama. Tetapi kita mengambil yang terkuat dari contoh dari pendapat ulama. Karena setiap ulama ada zallahnya. Ada zallahnya. Artinya bisa terpeleset. Tetapi tetap kita menghormati ulama. Seperti yang Imam Abu Hanif atau mazhab Hanafiyah ya mengatakan bahwa bolehnya seorang wanita menikah tanpa wali. Bolehnya seorang wanita menikah tanpa wali. Ini mazhab ya. Ada. Ya. Tetapi apakah kita mengambil mazhab ini? Membenarkan mazhab ini? Tentunya tidak. Tapi tetap kita menghormati ulama ya. Al-Imam Abu Hanifah adalah imam dan imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Walaupun memang harus kita teliti lagi apakah betul-betul yang mengatakan demikian adalah Abu Hanifah atau mazhabnya. Jadi eh, sekali lagi kita kembali kepada contoh dari Rasulullah SAW. Karena semua imam baik itu Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan apabila pendapatku berbeda dengan hadis Rasul maka lempar pendapatku ya. artinya ambil hadis Rasulullah SAW Imam Syafi'i pernah berkata idza sahal hadis fa madhabi. madhhabi apabila hadis itu sahih maka itu madhab saya kata siapa kata Imam Syafi'i di sini Rasulullah SAW mengatakan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa rad dan Aisyah radhiyallahu anha menghabarkan pada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya takbir dengan takbir. Baik. Sisi pendalilannya dari eh, perkataan Aisyah radhiyallahu anha adalah anna talaffuz bin niyyati law kana mashru'an laftataha bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salatahu wa la nukila dhalika anhu wa la nukila dhalika anhu. Melafazkan niat kalau disyariatkan maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya niscaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan membuka solat dengannya akan membuka solat dengannya dan akan ternukil hal tersebut kepada kita ya ini sisi pendalilan dari perkataan Aisyah radhiyallahu anha karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu salata bitakbir adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka sholatnya dengan eh, takbir. Dalil yang ketiga, minan nawar dari pendapat nazariyah. Ya. Anna talaffudha bin niyyati abathun mahdun yunazzah uqala. Ya. Bahwa talaffuz dengan niat ini abath. Ya. Dan orang-orang yang berakal yunazzah disucikan dari itu. Ya. Baik. <clears throat> Eh, penjelasannya kita loncat kita akan memasuki sekarang al-matlab al-thalith al-matlab al-thalith tentang tatbik tatbiqat al-qaidah praktek penerapan dari kaedah ini kaedah la ta'alluqa lin niyyati bil lisan tidak ada hubungan e, niat dengan lisan. Yang pertama, ada lima contoh ya. Ada lima contoh yang insya Allah Ta'ala ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah at-talaffuz bin niyyati fil wudu'i bid'atun lianna an-niyyata mahalluha al-qalbu ولا تعلق لها laha bil lisan wa la laha bil lisan. Baik, yang pertama melafazkan niat dalam wudhu itu merupakan bid'ah karena niat tempatnya di dalam hati dan tidak ada hubungan antara niat dengan lisan. Wala ta'alluq walaha bil lisan. Ini bisa dilihat dalam kitab Zadul Ma'ad, kemudian Bada'iul Fawaid dan Ighathat Al-Lahafan karya Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala di mana beliau mencontohkan hal ini at bin niyati fil wudu melafatkan niat dalam wudu merupakan sesuatu perkara yang bid'ah karena niat tempatnya dalam uh, hati contoh yang kedua yang dicontohkan oleh ulama adalah la yushra'u at bin niyati fis salah لا يشرع التلفظ بالنية في الصلاة لأن محل محلها القلب لا اللسان لا اللسان tidak disyariatkan melafazkan niat dalam sholat tidak disyariatkan melafazkan niat dalam sholat ya seperti perkataan dari sebagian e, kita misalkan usolli eh, farda al-maghribi dan seterusnya atau usuli ini usuli eh, eh, salat apa kan ini kata al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala tidak disyariatkan beliau berkata la la la, la yushra'u at-talaffuz bin niyyati fi salat tidak disyariatkan melafazkan melafazkan bukan niatnya ya, melafazkan tidak disyariatkan melafazkan niat dalam salat. Karena mahallaha al-qalb, karena tempatnya dalam hati. La al-lisan, bukan lisan. Ya, tapi jangan dipahami berarti nggak niat dong. Enggak. niat itu tempatnya di mana? Di hati niat. Seseorang ingin sholat, misalkan sholat eh, zuhur, masuk ke masjid tentunya dia sudah ada niatan untuk sholat zuhur. Dia hadirkan niatnya dan tidak dilafazkan. Tidak dilafazkan. Karena sekali lagi bahwa tidak disyariatkan tapi menghadirkan niat untuk melaksanakan sebuah ibadah maka itu merupakan suatu kewajiban ketika ibadah itu wajib ketika ibadah itu wajib dia hadirkan niatnya niat untuk melakukan sholat zuhur dan niat agar Allah memberikan pahala kepadanya contoh yang ketiga adalah sebagaimana dinukil dalam kitab Ar-Ruh ya kemudian dalam kitab Tuhfatul Maudud beliau berkata Ibn Al-Qayyim yajuz ihda'u thawabil a'mali lil mayyit wa la yushtaratu at bin niyyati fiha boleh menghadiahkan thawabul a'mal pahala amalan untuk mayit ya pahala amalan untuk mayit dan tidak disyaratkan melafazkan dengan niat tidak dilafatkan eh, tidak disyaratkan untuk melafatkan e, eh, niatnya jadi ini pendapat al-imam Ibn Qayyim dalam kitab Ar-Ruh dan Tuhfat al eh, Al-Maudud ya jadi beliau berpendapat bolehnya menghadiahkan thawabul a'mal lil mayit dan tidak disyaratkan melafatkan karena tempat dari niat dalam hati. Kemudian yang keempat, yang keempat, lau a'ta syakhsun, lau a'ta syakhsun malan li faqirin biniyati zakati saqatat anhu zakah walau lam yatalaffaz biha walau, walau lam yatalaffaz biha ya ini contoh yang yang keempat sangat menarik. Kalau seseorang memberikan harta, ada orang kaya memberikan harta kepada orang fakir, kepada orang fakir. Dan dalam hatinya dia niatkan untuk mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat. Tidak dia lafazkan kepada orang fakir itu saya mengeluarkan zakat kepada Anda, zakat harta saya. Ya. Tapi dia simpan dalam hati niatnya tidak dilafazkan. Apa kata ulama? Sakotot anhu zakat Sakotot anhu zakat Artinya zakatnya sah. Zakatnya sah. Ya, gugur baginya kewajiban bayar zakat. Maksudnya. jadi sudah sah zakatnya. Walau lam yatalaffaz biha walaupun tidak melafazkan niatnya walaupun tidak melafazkan niatnya sah tidak zakatnya sah ya karena niat mahalluha al-qalb niat ada di hati Baik. Yang kelima, "Lau adda syakhsun an ghairihi dainan كان عليه سقط من ذمته ولو لم يكن هذا عن فلان ولو لم يكن هذا عن فلان ya طيب yang kelima ini contoh orang yang membayarkan hutang orang lain orang yang membayarkan hutang orang lain kalau ada seseorang dia membayarkan hutang orang lain seperti misalkan Anda kasih contoh Akhuna Ihsan Akhuna Ihsan Dia ingin membayarkan utangnya Misalkan saya Misalkan Anda punya utang misalkan 50 ribu 50 ribu kepada seseorang misal sebut saja misal namanya Zaid ya Zaid saya utang 50 ribu ya kemudian ihsan ah ihsan hafizahullah ah saya bilang ke saya kasih ke Zaid 50 ribu tapi niat dalam hati ah ihsan 50 ribu itu untuk bayarkan utang saya ya walaupun ah ihsan tidak melafazkan ya tidak melafatkan ini dari fulan atau untuk fulan ya maka sakota min zimmatih sakota min zimmatih ini artinya tidak ada kewajiban bagi si uh, bagi anak untuk bayar ya tahib jadi artinya sah bayar hutangnya ini kata al-imam al-qayyim law adda syakhsun an ghairihi dainan kana alaihi saqatu min zimmatihi. Kalau seseorang membayarkan utang, ya yang dia sudah harus bayar maka saqata min zimmatihi. Ya. Walau lam yakul hadza an fulan. Walaupun eh, tidak berkata hadza an fulan. Ya. Tetapi perlu diketahui masalah muamalah ini ya, masalah muamalah ya eh, tentunya supaya tidak lihat masalah mudaratnya dari sisi muamalah dunia kan tetapi dalam masalah gugur atau tidaknya gugurlah hutang seseorang itu apabila di dibayar oleh orang lain walaupun dengan tanpa melafalkan ini untuk si ya ini untuk si fulan nah baik <clears throat> ini saja yang bisa kita sampaikan para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam kesempatan ini kita berbicara tentang masalah yang eh, sangat-sangat penting yakni berjudul la ta'alluqa linniyati bil lisan. Tidak ada hubungan bagi niat dengan lisan. Saya katakan masih sangat penting karena semua perkara agama penting gila masalah eh, dalam kehidupan kita. Ya. Sekali lagi, berapa banyak orang yang tidak paham masalah din, masalah agama. Oleh karena itu, din kita adalah sesuatu yang sangat penting. Kita tidak boleh ikut-ikutan dengan perkataan orang yang mengatakan, kok masih berbicara masalah niat, masih berbicara masalah sholat, sedangkan orang kafir sudah terbang dan sudah bisa singgah di bulan ya biarlah mereka singgah di bulan tetap kita berbicara masalah din agama kita wajib kita pelajari talabul ilmi faridatun ala kulli muslim menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban atas setiap muslim ya menuntut ilmu adalah merupakan kewajiban atas setiap muslim dan ini merupakan ilmu yang besar ilmu agama dan nuntut ilmu kewajiban ilmu yang diwariskan oleh para nabi dan para rasul karena kata Rasulullah SAW bahwa para nabi tidak mewariskan e, harta dinar dan dirham la yuwaris e, fa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham wa inna ma warathatul ilm tetapi para nabi mewariskan ilmu faman akhadahu akhadha bihadin wafir siapa orang yang mengambilnya dia mengambil keberuntungan yang sangat besar. Ya. Ini yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat dan saya kembalikan kepada Akhuna Ihsan untuk membuka sesi tanya jawab. Nah. Baik, jazakallah khair kami sampaikan kepada Ustaz Abu Ya'la Qarnaidi hafizahullah taala atas penjelasan terkait dengan tidak ada keterkaitan eh, antara niat hati dengan ucapan lisan dan subhanallah sangat bermanfaat dan terkait dengan pembahasan ini cukup banyak pertanyaan yang kami terima dari pesan singkat dan kami buka langsung saja sesi tanya jawab namun kami berikan kesempatan terlebih dahulu via telepon di, di 021 823 6543 kami harap pertanyaan sesuai dengan pembahasan dan materi kita di pagi ini kita terima untuk satu penelpon yang pertama silakan ya halo Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa umur di mana? Ini dari Samla di Sulawesi. Oh, Samla di Sulawesi, silahkan. Dari Sulawesi. Taib, silahkan Umu. Ini minta maaf ini Ustaz. Silahkan. Eh, ini sudah agak menyimpang sedikit. Nah. Dari dari dari apa materi. Taib, satu pertanyaan saja Umu ya, silahkan. Ini begini Ustaz, eh, saya kan ini apa biasa kalau mau wudhu eh, sering buang angin, jadi saya mau tanya masalah kan saya setiap saya sholat saya dua tiga kali itu saya apa berwudu jadi yang saya ingin tanyakan eh apa berwudu ya apa sholat yang dapat membatalkan sholat itu kalau buang angin yang bagaimana Baik. atau yang lanjutkan hmm. itu aja Ustaz mm -hmm. yang berbunyi kan biasa ada yang saya pernah baca di buku Ustaz -hmm. katanya yang tidak ber, tidak eh, tidak keluar suara ber, berbunyi hmm. dengan yang tidak bau. Hmm. Itu bagaimana Ustaz? Tayyip. Baik Ibu Samla itu saja pertanyaannya. Ya? Jazakallah khair. Iya, eh, makasih. Eh, barakallah fiik. Barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya. Ustaz. Ya. <clears throat> Baik. Eh, barakallah fiik untuk umu yang ada di Sulawesi ya. Ini pertanyaan uh, penting, oleh karena itu saya jawab. Tentang masalah pembatal wudhu disebutkan oleh para ulama di antara adalah e, kentut ya. Dan kentut ini atau buang angin ya. Ini batal wudhu. Baik itu yang bersuara namanya dalam bahasa Arab durat atau yang tidak bersuara namanya fusa. Kalau seseorang yakin dia itu kentut atau alias buang angin baik itu bersuara atau tidak bersuara maka batal wudhunya dan sholatnya batal kalau lagi sholat sekali lagi batal wudhunya dan batal sholatnya hadis yang umu sebutkan itu betul adanya yakni ketika seorang sahabat mengeluhkan kepada Rasulullah alaihi wasallam seseorang yang mendapatkan pada dirinya sesuatu yakni dia was-was kentut atau tidak ya nah Rasulullah alaihi wasallam berkata layan sorif kata Rasul jangan pergi artinya jangan batalkan sholatnya ya sampai kata Rasulullah alaihi wasallam dia mencium bau atau mendengar suara sampai mencium bau atau mendengar suara. Hadis ini jangan disalahpahami oleh kita. Ya. Hadis ini bagi orang yang memang kondisinya dia tidak yakin dia ini kentut atau tidak. Ya, aduh, saya ini kentut enggak ya? ya? Nah, kalau misalkan lagi sholat begitu, tidak yakin, jangan pergi. Karena itu dari setan. Ya, dia tadi dengar suara enggak? Oh, enggak dengar. Ada baunya enggak? Oh, enggak bau. Enggak ada bau. Ah, sudah teruskan sholatnya. Sah, sholatnya sah. Tapi kalau misalkan tidak ada suara dan tidak bau, tapi kentut, buang angin, ya, dia yakin tadi set gitu kan, kan suara set. Nah, tidak ada suaranya tapi yakin maka batal. Karena yakin dia keluar tuh anginnya. Batal. Walaupun nggak bau, walaupun tidak ada suara. <clears throat> Beda kondisinya. Dia yakin. Yang nggak boleh tinggalkan dan nggak batal sholat, membatalkan sholat adalah ketika dia ragu. Ini tadi kentut, enggak ya saya, ya, kan gitu. Tapi kalau misalkan ada orang kan, buang, buang angin, nggak bau, dan tidak bersuara. Nah, kalau misalkan yakin buang anginnya tidak bau dan e, tidak bersuara, batal sholatnya. Baik. Permasalahan yang lain, permasalahan kita mau wudhu kentut. Setelah wudhu kentut, kan itu. Buang angin. Ya, bagaimana? Ya wudhu lagi kalau kentut. Ya, sering setiap, setiap mau sholat. Ya nggak apa-apa. Wudhu. Bisa jadi itu memang saatnya kentut di situ. Antum wuduk lagi. Ya. Gimana kalau orang terkena penyakit kentut terus, buang angin terus, nggak bisa tertahan, kan gitu. Kentut, kentut, kentut, kentut terus ya, buang angin, buang angin, buang angin. Udah wudu di luar wudhu pun dia buangin terus. Nah, kalau orang ini kondisinya seperti ini, buang angin terus, ya, maka orang yang kondisinya seperti ini kata ulama dihukumi seperti orang yang punya penyakit salis al-baul. Salis al-baul. Salis al-baul itu adalah orang yang suka buang air seni ya. Eh, jadi terus tidak bisa tertahan itu air seninya. Terus keluar. Nah, orang yang terus buang air seni maka ketika dia sudah berwudu dan sholat dia sumbat dengan eh, pempes atau apa ya dia sholat teruskan sholatnya walaupun keluar sampai salam ya nah begitu juga yang kondisinya keadaannya itu kentut terus ya setelah wudhu dan tidak bisa ditahan ada orang yang berpenyakit seperti ini maka teruskan sholatnya dan tidak membatalkan sholatnya mudah-mudahan bisa dipahami nih ya eh, kondisi-kondisinya mudah-mudahan bisa dipahami dari masalah pembatal wudhu. Ya. Wallahu alam soal. Nah. Jazakallah khair Ustaz. Demikian oh, iya. Eh, Samla di Sulawesi barakallahu Kami terima satu penelpon kembali di 0218236543. Silakan. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa umur di mana? Dari Meli di Padang. Baik, Umur Meli silahkan. Uh, ah, ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ustaz, saya mau nanya. Iya. Uh, apakah benar ada hadisnya yang menyatakan bahwa apabila kita sholat zuhur, asar, maghrib itu di awal waktu, ternyata sholat isanya agak telat. Hmm. Iya hmm. karena segala uh, eh, satu hal gitu. Hmm apakah benar itu uh, sholat yang kita lakukan tiga kali tadi itu dari subuh eh empat kali dari subuh sampai hmm. maghrib itu dilempar lagi ke kita hmm. maksudnya nggak diterima sama Tuhan karena kita melalaikan sholat isya hmm yang karena kita telatnya jauh banget waktunya tapi itu karena sesuatu bukan karena malas-malasan gitu hmm atau benar itu jadi sholat yang empat tuh tidak diterima. Iya, Tapi iya. saya nggak tahu benar nggak ada hadisnya hmm. yang menyatakan seperti itu. Yeah. Baik, Umbu itu saja pertanyaannya iya. ya. Iya. Ya, kira khair, Ummu uh, Meli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Iya. Uh, terima kasih atas pertanyaannya Bu Meli ya yang di Padang. Uh, Barakallahu fiik, mudah-mudahan Allah kasihkan ilmu kepada kita dan kepada ibu ya dan mudah-mudahan Allah berikan rahmatnya kepada kita semua. Untuk hadis yang tadi Ibu sampaikan, itu saya malah baru mendengar. Ya, baru mendengar. Jadi, saya tidak tahu tentang kesohihan hadis tersebut. Ya, tapi kalau misalkan Ibu bisa, misalkannya, e, bertanya kepada orang yang menyampaikannya, coba tolong hadisnya riwayat siapa? Ya, hadisnya riwayat siapa? kemudian di buku apa atau di kitab apa, ya. Kalau misalkan di kitab hadis nomor berapa? Ya, hadisnya riwayat siapa, nomor berapa? Nanti kalau misalkan ibu ada kesempatan lagi bertanya, sampaikan ke kita, bisa kita cek nanti tentang hadisnya apakah sahih atau dhaif atau lemah atau palsu. Tapi bau-baunya ini bau-bau hadis yang tidak sahih. Ya, jadi bawa-bawa hadis ini hadis yang tidak sesuai. Tapi saya tidak belum bisa memastikan karena baru mendengar hadis ini. Ya, baru mendengar hadis ini. Jadi bisa Ibu eh, sampaikan nanti dan tanya kepada orang yang menyampaikannya. Pak, hadisnya riwayat siapa? Nah, ini pertanyaannya. Jangan ditanya gini. Jangan ditanya, "Pak, hadisnya eh, sahih atau doif? Karena kalau misalkan ditanya, "Pak, hadisnya benar, sahih atau doif? orang yang akan ditanya seperti itu akan menjawab, oh hadisnya sohi kok, kan gitu. Saya dapat dari guru saya misalkan begitu, atau dari mana gitu, ya. Tapi kita tidak seperti itu. Pak, hadisnya riwayat siapa? Nomor berapa? Riwayat siapa? Nomor berapa? Ya, nanti dicek. Itu hadis. Karena ini asing ini aneh dan saya baru mendengar tentang uh, kalau misalkan ada uzur, bahkan uzur tadi dikatakan uzurnya bukan, uzur karena malas saja. Ya. Karena malas, ya. Dan bukannya sunnahnya isya bahkan diakhirkan saja. Ya. Nah, itulah makanya, <laughs> ya. Masya Allah. Itu maka dilempar lagi, ya. Salat subuhnya, salat uh, eh, zuhurnya, asarnya sama maghribnya. Ini perlu dicek tentang keabsahan hadis ini. Ada hadis-hadis tentang Isya, tadi seperti yang disebutkan oleh Akhuna Ihsan, ya. Di mana Rasulullah SAW bahkan pernah mengundur Isya sampai pertengahan malam. Rasul SAW pernah mengundur Isya sampai pertengahan malam. Dan Rasul SAW berkata kepada para sahabat, Inna la waktuha laula an asyuqa ala ummati, kata Rasul. Sesungguhnya justru inilah waktunya seandainya tidak memberatkan umatku. Justru waktunya Isya ini pertengahan malam. Diundur sama Rasulullah SAW di pertengahan malam. Ini kan bertentangan dengan hadis yang tadi, tapi saya tidak belum bisa memastikan. Saya karena baru dengar, tidak tahu ya. Lihat. Jadi boleh diundur waktunya Isya itu. Kalau ada uzur malah. Ya. Saya mendapati penjelasan para ulama ketika berbicara masalah hadis tadi Rasulullah mengundurkan waktu Isya. Penjelasannya ketika safar kita, safar ya. Boleh kita mengundurkan waktu Isya sampai pertengahan malam. Hmm? tiga sakit juga boleh. Atau misalkan seorang imam di di masjidnya sepakat dengan jamaah di kampungnya, kita sholat isanya diundur ya sampai tengah malam. Atau ada karena ada ceramah uh, azan dulu, kemudian nanti diundur. Ini boleh. Ya. Dan diperbolehkan. Karena Rasulullah SAW pernah mengundurkannya. Rasulullah SAW pernah mengundurkan saya pertengah malam. Nah, dan hadisnya sahih. Kalau hadis itu sahih. Ya. Oleh karena itu eh, sekali lagi untuk saya pribadi baru dengar hadis itu. Saya pribadi baru dengar hadis itu dan sangat asing sekali dan sangat aneh sekali ya. Dan sekali lagi ketika misalkan kita jumpai ada orang yang menyatakan tentang permasalahan agama, ya kita kayaknya ini ragu-ragu, kemudian kok baru dengar ya, tanyakan langsung. Karena dia yang bawakan kan. Sekali lagi tanyanya bukan tanya hadis ini sahih atau tidak, tapi hadisnya kita tanyakan tentang hadis tersebut, ini riwayat siapa? Ya. Kemudian juga saya ingatkan kepada para pemirsa Roja TV dan pendengar di Roja, tidak semua yang disebarkan di broadcast lewat BB, lewat WA, ya, lewat WhatsApp dan seterusnya itu kemudian langsung kita terima karena ada, ternyata ada hadis-hadis yang itu orang berani ini ada riwayat Bukhari hadis Muslim tapi nggak ada di Bukhari Muslimnya kan gitu dan aneh perkataannya kan gitu dicek-cek nggak ada ya ini zaman sekarang ini orang asal asal comot-comot aja oleh karena itu ketika kita mau membroadcast ya MBC sebuah permasalahan kita cek dulu itu cek dulu permasalahannya hadisnya ya kemudian eh, eh, riwayat siapa dan seterusnya ya apalagi yang broadcast adalah orang-orang yang nggak paham tentang masalah din tentang masalah usul agama tentang masalah hadis dan seterusnya ini harus diperhatikan jangan langsung broadcast karena perisinya menyentuh hati kemudian di broadcast. Ini juga permasalahan yang harus kita ya, pahami. Jangan sampai kita me, niatnya baik malah menyesatkan uh, umat. Ya. Juga uh, ada seseorang juga ya atau para dai ustadz di dunia maya ya, tapi di dunia nyatanya nggak paham nih. Ya, uh, nulis kayaknya ahlul hadis nulis permasalahan, kemudian dia sebutkan cuma sekedar nukil dari hadis riwayat ini, hadis Bukhari Muslim, hadis uh, ini ini itu dan seterusnya, nomor sekian, kemudian dari uh, kayak ahli takhrij. Padahal di rumahnya nggak ada buku-bukunya. Jangankan uh, eh, Irwaul Ghalil atau hadis-hadis yang lain kan, Bukhari Muslim aja nggak ada, misalnya gitu. Tapi soal kayak ustadz, kayak sudah menjadi apa ya? menjadi ahli hadis. Ada hadis diturunkan semua takhridnya. Padahal cuma nukil. Ya, ini nggak barokah, nggak barokah. Dan zaman sekarang la haula wala quwata illa billah. Ya, lihat banyak yang tasahul dan masalah ini. Padahal min barokatil ilm di antara keberkahan ilmu itu adalah apa? Menisbatkan kepada qailnya. Ketika antum atau saya menukil sebuah perkataan, nukil dari buku yang kita ambil jangan mengikuti apa yang di apa namanya bawa dari tahridnya dia yang sudah capek-capek. Kemudian kita mengatakan nih saya juga bisa tahrid padahal ambil dari punya orang lain. Ya. Hah? Nah, ya yes, zamannya kopas zaman sekarang ini. Kopas pas, pasti. Dulu waktu kita apa namanya belajar di kuliah itu kalau kita bikin bahas ini lihat siapa? Dari mana? Dari mana? Nukil dari mana? Kata gurunya. Turun ke maktabah. Turun ke perpustakaan. Betul nggak antum nukil dari situ? Begitu kan? Zaman sekarang bahasa Arab nggak bisa, ya. Kemudian asal broadcast dan seterusnya. Kemudian nukilan-nukilannya dan seterusnya, ya. Ini hendaknya kita ini malu ya sama Allah Subhanahu wa taala, malu sama diri sendiri. Tapi e, eh, kembali ke ibu tadi, ya, ibu ya, saya minta maaf karena saya baru dengar itu hadis dengar itu hadis dan e, bisa ibu tanyakan nanti kepada yang membawakan hadis tersebut. Riwayat siapa? Dari mana kitabnya? Jangan mengatakan, jangan bertanya ini sahih enggak ya hadisnya, jangan. Ya, wallahu alam bishawab Jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat. Pendengar dan pemirsa Roja TV ada beberapa pertanyaan terkait dengan permasalahan niat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Ustaz, apakah dibenarkan atau benarkah uh, tata cara uh, menghadirkan niat yang berbarengan dengan takbiratul ihram? Sehingga kami dapati beberapa jamaah terkala, terkadang mengulang-ulangi takbirnya, lalu ketika ditanya uh, tidak kesesuaian atau tidak pasnya niat dengan takbiratul ihram. Mohon penjelasannya saja hmm. sekolah khair. Iya, iya. Niat itu memang ada sebagian ulama berdemikian, tapi niat itu itu sebelum kita uh, sholat sudah niat sebelum kita masuk ke gerakan-gerakan fiil sholat ya niat kemudian itu langsung takbiratul ihram Allahu akbar ya dan takbiratul ihram itu bagian daripada was-was daripada was-was ya itu tidak tidak ada contohnya dari Rasulullah Alaihi SAW dan dari satu pun dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada para sahabat yang ulang-ulang takbiratul ihram. Ya, Rasul juga tidak mengulangi, tidak mengulang-ulang takbiratul ihram. Ya, ini memberatkan. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yastaftihu salat bit takbir. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuka solatnya langsung dengan takbir Allahu Akbar tentunya eh, sebelum itu niat niat dihadirkan niat tempatnya dalam hati lain niat dengan takbir itu ihram lain niat eh, niat sholat kita niat solat niat solat mau zuhur niat zuhur jangan niat asar <laughs> ini juga nggak diterima ya mau zuhur niat zuhur nah, Allahu Akbar habis itu ya jadi jangan itu was-was Kemudian ada lagi saya pernah lihat nih diputer-puter tangannya, diputer-puter tangannya kemudian Allah Akbar. Eh, takbir Allah Akbar kemudian diputer-puter, puter-puter mau sedekap. Nah, enggak salah lagi ini lagi. Nah, baca lagi takbir lagi. Itu orang seperti itu dipermainkan sama syaitan. Sengaja syaitan mempermainkannya. Ya. Baik. Allah alam Jazakallah khair atas penjelasannya dan kami angkat pertanyaan berikutnya dari Abu Hilya dan beberapa pendengar yang bertanya terkait dengan keumuman dalil niat. Kalau memang tidak di, eh, di, tidak diperbolehkan melafatkan niat dengan lisan, lalu bagaimana terkait dengan ibadah umrah atau ketika kita akan berihram, hmm. disunahkan melafatkan niat. Eh, berarti dalil umumnya dibolehkan walaupun secara khusus tidak ada dalilnya. Bagaimana pendapat seperti ini, Ustaz? Baik, barakallahu fiik. Eh, sebagian ulama berkata dalam ibadah haji dan umrah pun tidak dilafatkan niatnya. Jadi lafadzkan niatnya. Ya. Kalau itu adalah uh, kita mengucapkan lebih Allahumma umratan atau lebih uh, e, umratan. Ini ucapan ketika kita ihram. Ya. Ketika kita apa? Ihram. Ya. Jadi uh, tidak ada hubungan dengan niat kita melakukan umrah. Ya. Atau sebagian ulama berpendapat mengatakan bahwa ini pengecualian untuk ibadah umrah dan ibadah haji ya karena Rasul SAW melakukannya ya ada contohnya Allahu alam untuk masalah ini nah Jazakallah khair kami angkat pertanyaan pembahasan singkat kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Abdullah di Semarang dan pendengar yang lainnya bertanya apakah amal yang kita sudah ketahui dan fahami ilmunya bisa kita amalkan tanpa harus menghafal dulu uh, redaksi dalilnya Ustaz. sekolah kaya. Iya. Hafal itu urusan sebuah masalah, mengamalkan masalah. Ya. <coughs> Kalau kita e, memahami sebuah masalah, dalil tentang misalkan adanya sholat istikharah, dalil tentang adanya sholat malam, ya kan tahu ya yakin kita laksanakan laksanakan walaupun belum ha belum hafal ya nah, tidak tidak semua kita uh, hafal ya dan kalau wajib hafal oh ini memberatkan umat memberatkan umat dalam mengamalkan tentang uh, sebuah amalan tidak mesti hafal tidak harus hafal tapi kalau sudah sudah paham benar, sahih amalan tersebut, maka kita amalkan walaupun tidak hafal. Ya. Dan saya yakin eh, ulama juga tidak semua dihafal sama ulama ya tentang masalah hadis, apalagi kita apalagi kita apalagi eh, kita orang yang eh, apa namanya pas-pasan ya. Nah, ini. Jadi eh, tidak mesti kita hafal. Sekali lagi, kalau mengamalkan sebuah amalan ini tidak ada syaratnya hafal dalil. Tapi kalau tahu dalil dan paham, ini sesuatu yang dituntut. Ketika kita mau mengamalkan amalan-amalan yang ada, ada nggak dasarnya? Ya, kalau ada dan suhi kita amalkan, walaupun tidak hafal. Nah, Terima kasih atas penjelasannya. Kami akan kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz untuk membedakan antara sholat wajib dan sunnah, bolehkah niat dihadirkan dalam hati? Misalnya mau sholat subuh, akan tapi ingin melakukan sholat qabliyah terlebih dahulu. Apakah boleh berkata dalam hati hendak melakukan sholat qabliyah? Dan begitu pun jika hendak melakukan sholat uh, eh, subuhnya atau yang wajibnya. Ya, Ya yeah. uh, niat itu, qaulul qalb. Niat itu, qaulu al-qalbi. Ya. Uh, sebentar, amalul qalb. Karena qalb itu ada qalul qalb, ada amalul qalb. Uh, amalul qalb seperti kita ikhlaskan untuk Allah, kita ingin ber, ber, ber niat duhur, niat uh, tadi sholat dua rakaat sebelum sholat subuh, itu perlu kita hadirkan, ya, kita hadirkan, kita niatkan. Ya. E, bagaimana dengan perkataan hati? Ya, perkataan hati. Kalau misalkan antum e, dalam hati apa namanya tidak dilafalkan, apa namanya e, berkata dalam hati dan tidak dilafalkan, e, eh, itu tidak mengapa, karena niat itu dalam hati. Ya, memang niat itu menghadirkan dalam hati. Niat itu menghadirkan sesuatu dalam hati dan bukan di lisan. Ya, Allah alam iswab. Terima kasih Jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Kami berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Silakan bagi para pendengar dan pemirsa Roja yang ingin bertanya secara langsung kami angkat. Halo. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa umur di mana? Hmm? Mohon ya. maaf, kurang jelas suaranya dikecilkan dulu volume suara atau eh, TV radionya, umum. Mela Baik, dengan siapa di mana? Ibu Mela dari Depok. Ibu Mela. Baik, Ibu Mela. Silakan. Silakan. Tanya, uh, saya juga eh, kayak orang tadi yang tadi. Mohon maaf, Umu ada feedback, dikecilkan dulu volume TV atau radionya, atau dimatikan saja, jadi Umu cukup uh, mendengar via telepon. Baik, diulangi kembali mau pelan-pelan, silakan. Ya, saya kan eh, apa namanya suka ketiduran juga kalau mau maghrib tuh eh, ketiduran gitu. Terus eh, meng, uh, suka tengah malam jam 2 yang yang itu. Terus gimana tuh berdosa nggak gue ya? Terus kan uh, kayaknya seperti <laughs> ngantuk gitu. Hmm. Terus tapi di khusyuk. Tapi kalau mau nyari terusin terima kasih bisa Hmm. suka kausu gitu gimana ya, tuh ya? maghrib, maghribnya ketinggalan maghrib sholat setelah maghrib, maghrib umur tertidur ketiduran gitu baik ah, terus gimana tuh uh, suka kadang-kadang suka jam 2 jam tiga <laughs> gitu sering hmm. dilakukan umum ini uh, ya suka juga baik. gitu <laughs> ya, Maka kalau itu tolong ya. kasih nasihat Baik, ya, ya, ya, ya. khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu Baik, eh, Sebelum saya jawab perkata, eh, pertanyaan umum ini, saya ingin menambahi tadi yang berkata dalam hati ya. E, berkata dalam hati ya itu memang bagian daripada niat, tetapi yang e, eh, tidak membuat ban kita dengan harus sama dengan lafaz yang ada misalkan ya. Saya sholat niat, saya mm, saya mau sholat duhur dengan niat niat saya sholat duhur empat rakaat fardulillahi ta'ala kemudian dan seterusnya enggak cukup dengan saya niat sholat duhur gitu ya empat rakaat dan seterusnya dan tidak tidak dibebani seperti itu tidak ada pembebanan seperti itu Allah alam untuk masalah ibu ya nas kan minta nasihat nasihatnya ya jangan tidur sebelum isya ya jangan tidur sebelum isya karena waktu sholat isya itu sampai pertengahan malam. Ya, jangan sampai ada sebagian ulama sampai waktunya itu membentang sampai sebelum fajar, gitu kan. Tapi ini ada perbedaan pendapat tentunya untuk kehati-hatian kita ya. Kita jangan tidur kecuali setelah sholat isya dan hukum tidur ba'da magro juga ini makro, ya. <clears throat> Artinya kurang baik ya. Setelah isya baru eh, tidur dan sunnah tapi kalau tidur qoblal isya, ini tidak ada contohnya, ya. Tidak ada contohnya. Ditahan ngantuknya kan cuma sebentar sebentar saja. Sebentar saja. Nah, ini nasihat anak. Karena Rasulullah SAW itu e, tidurnya cepat setelah sholat isya tidur dan tidak ada perkataan lagi setelah sholat isya itu ya jadi ini harus diperhatikan dan kalau misalkan tertidur nah, tertidur kan bukan sengaja ya maka sholat di waktu kapanpun, jangankan sholat isya yang waktunya luas, ya, waktunya panjang, sholat maghrib saja. Kalau kita misalkan bisa jadi manusia ya kita semua dalam kondisi atau dalam suatu kondisi karena kecapean atau minum obat atau apa kan ada obat tidurnya ya bablas tidurnya itu habis asar tidur bangun-bangun jam 8 atau jam 9 karena maghribnya belum kan Nah, gimana kan? Nah, so, kalau ketiduran secara umum, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Siapa orang yang tertidur ya dari salat atau lupa ya kondisi ini kata Rasul falyusalliha maka hendaknya dia salat idza dzakaraha ketika dia ingat Ketika dia ingat itu, ketika bangun tidur, oh, anak belum sholat maghrib nih, udah jam 9, udah jam 10. Sholat maghrib. Sholat maghrib, tiga rakaat tetap. Kemudian sholat isya. Ya. Ya, sebagian orang isya dulu, maghrib, kemudian maghrib. Ini nggak benar juga. Ya, ini nggak benar. Yang benar, maghrib dulu, tiga rakaat, kemudian sholat isya. Kembali lagi nasihat untuk ibu, ya, ditahan eh, ditahan. Jangan sampai tidur sebelum isya. Kecuali kalau memang capek sekali, ya, capek sekali sekali sekali, ya, gitu. Jadi sangat capeknya. Tapi kalau misalkan masih bisa ditahan, tahan, sabar, ya sabar. Kemudian sholat isya, baru tidur. Kemudian bangun misalkan jam 3, sholat malam, ya. Kemudian istirahat untuk sholat subuh, ya. Dan begitu. Jangan sampai itu jadi kebiasaan, nggak baik. Ya, harus kita perhatikan sholat kita. Nah, Allahu a'lam sholat Barangkali ini saja aisyahnya waktunya habis. Eh, anak tetap langsung? Nah, sholat. Ya. Eh, ini saja yang bisa saya sampaikan. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita masih membahas tentang masalah niat ya. Kaidah-kaidah ini kaidah-kaidah yang sangat bermanfaat ya. Sangat agung supaya kita tahu tentang bagaimana kita beribadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ada beberapa kaidah yang insyaallah taala belum kita bahas, insyaallah kita bahas pada pertemuan berikut tentang masalah yang berhubungan dengan masalah niat.